ada pada juz yang ke-30 atau yang sering kita kenal dengan juz amma dan kita insyaallah taala akan masuk pada surat An-Naba ya surat An-Naba dan insyaallah sore hari ini kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dan ini sudah melewati kadar yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain di mana mereka tidaklah belajar kepada Rasulullah mengenai ayat-ayat Al-Qur'an lebih dari sepuluh ayat melainkan mereka telah memahami dan kemudian mereka mengamalkannya baru kemudian mereka meminta tambahan kepada Rasulullah SAW. Namun karena ini ayatnya ayat-ayat yang pendek insyaallah kita akan baca 16 ayat yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu bagi yang ingin mengikuti silahkan dan bagi yang ingin mendengarkan pun juga tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa. يسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Ya surat An-Naba merupakan surat-surat yang oleh para ulama mufasir sering disebut bagian dari Kisarul Mufassal. Kisarul Mufassal itu termasuk dari surat pendek ya, karena sebagian para ulama menjelaskan bahwa surat-surat yang dikategorikan sebagai surat-surat pendek itu kurang lebihnya mulai surat Qaf sampai akhir juz ke-30 yaitu sampai surat An-Nas. Dan kenapa dikatakan mufassal? Karena ayatnya juga kebanyakan secara umum adalah pendek-pendek. Dan juga bahwa surat An-Naba ini merupakan surat yang turun pada fase makiyah yang kita kenal dengan ya, surat Makkiyah yaitu surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah jelaskan dan kemudian amma yatasaalun. Di sini ada takhfif yaitu peringanan pembacaan. Asalnya adalah an ma ya an ma. Jadi ma harusnya ada alifnya akan tapi dalam rangka untuk takhfif meringankan dalam membaca maka alifnya dihilangkan dan nunnya langsung diidghamkan, dimasukkan ke mim. Jadi amma amma yatasaalun ya. tentang apakah yang mereka itu saling menanyakan satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri. Apa yang sering mereka pertanyakan satu dengan yang lain, yang sering mereka permasalahkan antara satu orang dengan orang yang lain yaitu anin nabail azim anin nabail azim yaitu tentang berita yang sangat besar. Ya, berita yang sangat besar. huwa an-naba'ul azim. Nah, apa itu makna dari an-naba' al-azim? Maka kalau kita melihat e, penafsiran dari kalangan para tabi'i seperti misalnya e, Al-Mujahid Beliau menafsirkan An-Naba Al-Azim Maknanya adalah Al-Quran Adapun seperti Tabi'i yang lain Yaitu Qatadah Dan Ibnu Zaid Beliau Menyatakan bahwa Makna dari An-Naba Al-Azim Yaitu Al-Ba'su ba'dal maut yaitu hari kebangkitan setelah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan di dunia ini dan nanti akan ada yaumul baas. Inilah yang senantiasa mereka permasalahkan, senantiasa mereka saling tanya menanya antara satu dengan yang lain. Nah secara umum Sebagaimana yang dikatakan Al-Mujahid Bahwa Yang mereka pertanyakan adalah Tentang eksistensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang beliau membawa kitab yang sangat agung Yaitu Al-Quran di mana kita mengetahui Al-Qur'an itu mengandung berbagai macam pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan di dunia dan juga pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan ba'dal maut setelah manusia itu mengalami kematian di dunia ini. Semata-mata beliau mengaku menjadi rasul saja sudah dipermasalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik. Mereka sudah mempermasalahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka hanya dari golongan bashar, dari golongan manusia ya sebagaimana yang kita lihat di dalam surat Al-Insan. Kok bukan dari golongan para malaikat? Bagaimana mungkin dia seorang manusia menjadi utusan Allah? Bukankah mereka sama dengan kita? Ini diantara eh, ungkapan-ungkapan uh, yang dilontarkan oleh orang-orang kafir dan musyrik ketika itu. Kenapa Allah tidak mengutus para malaikat saja yang lebih mulia dari manusia? Jadi semata-mata pengakuan beliau sebagai seorang rasul ini sudah dipermasalahkan oleh mereka. Di antara juga yang mereka pertanyakan tentang keabsahannya, tentang kebenarannya, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya di Isra mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Kemudian dikembalikan lagi hanya dalam kurun waktu satu malam. Ya, kurun waktu satu malam. Maka ini satu hal yang sangat aneh. Dan jangankan nalar orang-orang yang hidup pada masa itu. Bagaimana mungkin seseorang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina setelah itu diangkat ke Sidratul Muntaha langit sab yang ketujuh kemudian pulang hanya dalam jangka waktu satu malam maka jelas menurut nalar ketika itu kalau nalar tersebut tidak didasarkan kepada keimanan akan mengatakan ini, ini satu hal yang mustahil satu hal yang tidak mungkin bisa terjadi sekarang pun mungkin di antara kita yang seandainya belum mengetahui adanya pesawat luar angkasa dan kenyataan pesawat luar angkasa pun yang sekarang ada tidak mampu untuk membawa manusia baru ke bulan dan balik lagi hanya dalam jangka waktu satu malam tidak mungkin ya, apalagi sampai langit sab yang ketujuh dan bulan ya, Wallahu taala mungkin masih pada tataran langit sab yang pertama. Maka kalau kemudian kita menerima berita semacam itu bukan didasarkan atas keimanan kita, tentunya kita akan spontan menolaknya. Demikian juga berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kehidupan yang nanti akan terjadi pasca kehidupan di dunia ini. Itu kehidupan yang lebih abadi, yang khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun wa abqa dan kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Ya Rasulullah SAW menyampaikan kepada manusia berbagai macam kejadian-kejadian yang akan ada pada saat kehidupan di akhirat nanti mulai dibangkitkannya di padang mahsyar. Ya, mulai dibangkitkannya di padang mahsyar. Tatkala malaikat Israfil diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakalanya yang pertama, maka seluruh manusia mati. Manusia yang ada di dunia ini seluruhnya akan mati. Dan manusia yang akan merasakan kematian dengan ditiupnya sangkakala adalah afsakun nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling fasik, manusia-manusia yang paling gemar berbuat dosa-dosa besar. Setelah itu maka akan ada tiupan sangkakala yang kedua. Dan pada saat tiupan sangkakala yang kedua ini seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir nanti hidup akan dibangkitkan di satu tanah yang sangat-sangat luas yang rata yang pada saat itu matahari akan Allah Subhanahu wa taala dekatkan di atas kepala-kepala kita semuanya nanti hanya kurang lebih berjarak milin satu mil. Nah keadaan ini pun kalau tidak kita sikapi dengan keimanan maka kita akan mengatakan mustahil. Di mana sekarang matahari di atas kita yang jauhnya entah berapa juta, berapa miliar mil mungkin. Panasnya luar biasa. Bagaimana mungkin matahari akan diletakkan di atas kepala pada saat itu hanya berjarak satu mil yang kurang lebih 1,6 kilometer. Maka logika kita akan mengatakan pasti akan terbakar. Setelah itu kemudian akan ditegakkannya mizan, timbangan. Logika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala sendirian akan menegakkan mizan. Padahal manusia sebegitu banyaknya, apa mungkin? Tapi inilah kalau kita menerimanya dengan keyakinan satu hal yang sangat-sangat mungkin dan memang itulah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wallahu sari'ul hisab." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cepat di dalam melakukan hisab yaitu perhitungan. Kemudian di sana akan ada siratal mustaqim yaitu jalan yang membentang di atas neraka jahanam yang manusia ketika itu ada yang menyeberang laksana buruk sekejap mata langsung sampai ke tujuan. Ada yang seperti kuda perang yang begitu cepat. Ada seperti orang yang lari kencang. Ada seperti orang yang berjalan tertatih-tatih Dan juga ada seperti orang yang dia merangkak Dan bahkan sebagiannya kemudian tercebur ke dalam neraka jahanam yang kata Rasulullah SAW jaraknya adalah 70 ribu tahun perjalanan dari mulai sirat ke dasar neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari siksa neraka jahanam yang sangat-sangat dahsyat tersebut. Kemudian setelah itu Manusia diputuskan mau masuk neraka ataupun masuk surga. Yang sudah masuk neraka jelas dia sudah terjeburkan akan tapi orang-orang yang dia dicatat masuk ke dalam surga belum juga segera masuk. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya agar segera masuk ke surga dan orang-orang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang masih disiksa di neraka maka Rasulullah SAW memohonkan syafaatnya kepada Allah agar diperingan siksanya dan dientaskan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, maka seluruh apa yang dipalih Rasulullah mulai dari syariat, mulai berita-berita yang akan datang ataupun yang telah lalu ini dipertanyakan tentang keabsahannya oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan oleh orang-orang yang ingkar kepada apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam alladzi hum fihi mukhtalifun tentang berita besar yang senantiasa mereka berselisih padanya. Ya, berselisih padanya. Ini berita bualan Rasulullah ataukah ini berita yang benar? Sehingga dalam beberapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya asatirul awwalin. Hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu sebagaimana dongeng-dongeng yang lain yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa dijamin keabsahannya. Padahal bagi kita kaum muslimin kita senantiasa mengingat bahwa Al-Qur'an dalam keadaan autentik ila kiamisah Dalam keadaan murni sampai datangnya hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan al-dzikr yaitu Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya sampai nanti hari kiamat. Dan juga Allah berfirman la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min azizin hamid. Al-Qur'an itu tidak pernah akan tersentuh oleh kebatilan Baik dari belakang ataupun dari depan Yang diturunkan dari zat yang maha mulia Lagi maha terpuji yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kalla saya'alamuna Thumma kalla saya'alamun Tidak demikian Sungguh mereka nanti akan mengetahui Ya, sama sekali tidak demikian. Sungguh mereka nanti akan mengetahui. Jadi tentang apa yang mereka ingkari dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Itu nanti mereka akan mengetahui dengan ilmu yakin. Dengan penglihatan yang penuh dengan keyakinan. Karena mereka akan melihat sendiri apa yang namanya neraka jahanam yang senantiasa diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka pun akan mengetahui ketika mereka sudah mati di pagi dan sore Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada setiap orang yang sudah meninggal kemana dia akan kembali. Imma ke surga atau imma ke neraka. Maka ketika seorang sudah mati dari kehidupan di dunia ini mereka akan kemudian mengetahui hakul yakin ya. ataupun ainul yakin ketika itu ya ainul yakin pada saat seseorang telah diperlihatkan kepada dirinya maka dia mendapatkan ainul yakin itu keyakinan yang didasarkan pada penglihatan dibentangkan di hadapan dirinya surga atau neraka. Dia mendapatkan ainul yakin. Lebih-lebih lagi ketika seorang sudah menjalani ujian di atas siratal mustaqim, neraka jahanam menganga di bawahnya. Maka selamatlah orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan rahmati dan celakalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang telah dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam ayadan billah atau dimasukkan ke dalam surga alhamdulillah baru merasakan hakul yakin keyakinan yang sesungguhnya, keyakinan yang sebenarnya karena apa? Karena betul-betul merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam dan apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summa kalla sayalamun. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang pengingkaran pengingkaran yang didasarkan semata-mata kepada prasangka dan juga analisis otak manusia yang sangat terbatas itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berpikir. Dan ini bagi para ilmuwan menjadi inspirator tersendiri. Maka tidak heran kalau kemudian orang-orang ataupun para ilmuwan, hatta ilmuwan non-muslim pun sebagian mereka ada yang mendapatkan faedah dari Al-Quran. Seperti di dalam ayat-ayat yang nanti akan kita baca. Yaitu ayat yang ke-6 Alam naj'adil arda mihada Bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi ini bagi kita manusia agar kita bisa beraktivitas padanya. Dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini sebagiannya ada yang keras, ada yang kersang, ada yang tandus, namun di sana juga ada bumi yang subur. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ke muka bumi ini seperti air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Maka di dalam menyikapi air hujan yang turun dari langit ini ada bumi yang sangat subur. Bumi yang mampu menampung menerima air seberapapun banyaknya. Kemudian bumi ini pun menyimpannya, menyimpan air tersebut. Dan setelah itu kemudian bumi ini pun mengeluarkan dalam bentuk yang lain ada tetumbuhan, ada bebijian dan juga sebagiannya ada mata air dan yang lainnya. Ada bumi-bumi yang subur siap menerima setiap hujan yang jatuh kepadanya. Ada bumi yang lembek di sana juga ada bumi yang kersang, Bumi yang tidak bisa menahan air secara langsung namun mampu menyimpannya. Di dalamnya banyak air seperti yang kita lihat di tanah-tanah bebatuan. Tidak banyak pepohonan di sana namun di dalamnya banyak terkandung air. Sehingga manusia dan hewan pun mendapatkan manfaat darinya. Dan di sana ada bumi yang betul-betul tidak bermanfaat dalam artian tidak bisa menerima hujan dan juga tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka semuanya ini adalah karena keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia mengambil faedah dari bumi yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada kita ini. Masing-masing kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mulai dari bumi yang sangat subur bisa kita gunakan untuk cocok tanam. Bumi yang di luarnya tidak banyak menumbuhkan tetumbuhan akan tapi bisa menyimpan air, kita pun bisa mengambil airnya. Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan binatang kita, untuk kehidupan sawah ladang kita di tempat yang lainnya. Dan seandainya di sana pun kita mendapati bumi yang betul-betul keras, gersang, isinya cuma bebatuan, itu pun juga bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi semen dan yang lainnya. wal autada dan kemudian kami pun jadikan al-jibal yaitu kegunungan sebagai pasak bumi. Mungkin kita pernah memiliki sakit namanya bisul. Bisul itu dilihat dari luar dia ada tonjolan yang menonjol keluar. Namun dia juga memiliki e, semacam akar yang menghunjam ke dalam. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Bahwa demikian juga kegunungan luarnya menonjol ke atas namun dia juga memiliki akar-akar yang menghunjam ke dalam. Sehingga dengan gunung-gunung ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita untuk mengatur kondisi angin yang ada di muka bumi ini diantaranya ya, Selain untuk menyimpan air dan yang lainnya Tidak bisa kita bayangkan seandainya tidak ada bumi sebagai pasak Angin begitu bebas ya. Seiring dengan berputarnya bumi Kayak apa semuanya akan kabur Namun inilah Keagungan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada kita manusia berupa gunung-gunung sehingga sebagian ulama yang lain menganalogkan bahasanya gunung itu laksana kalau kita memaku ya, entah mungkin tembok, entah mungkin lantai dengan paku. Dan kemudian sebagiannya kelihatan, sebagiannya menghunjam dalam entah mungkin ke tembok, entah mungkin ke lantai. Maka dia tidak mudah tergoyah. Entah oleh angin bahkan oleh benda-benda yang memiliki sifat keras yang lainnya pun tidak mudah kemudian tergoyahkan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat yang lain yaitu dalam surat uh, uh, Fussilat ayat yang ke-10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di atas bumi itu gunung-gunung. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah padanya Itu memberikan berkah pada gunung-gunung tersebut Ini adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Akan tapi mampukah kita untuk bisa Mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ataukah tidak sesuai dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita Semakin banyak rahmat Allah berikan kepada kita Maka kita akan semakin mampu untuk memahami Setiap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kepada kita Wa khalaqanakum azwaja Ya wa khalaqanakum azwaja Dan kami juga telah menjadikan Kalian itu azwaja. Azwaja makna letter berpasangan. Namun lebih luas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita sekian banyak kemanfaatan dari apa yang ada di sekitar kita. Yang ini memang kalau kita amati beraneka ragam akan tapi sepertinya berpasang-pasangan. Di sana ada lelaki, ada perempuan. Di sana ada yang kecil, ada yang besar. Di sana ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah. Ada yang bahagia, juga sekaligus ada yang sengsara. Ada yang tinggi, ada yang pendek dan seterusnya. Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi. Maka ini merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil faedah daripadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan dan seterusnya. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bahkan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan keanekaragaman bermacam-macamnya jenis dan juga sifat dari manusia yang semuanya bersumber berasal dari bapak yang satu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sungguh beraneka ragam, bermacam-macam. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memikirkannya. Waj'alna naumakum subata Dan kami jadikan tidur-tidur kalian itu sebagai sarana untuk istirahat Yang kita semuanya merasakan Ketika kita kelelahan, kita kecapean, kemudian kita tidur Mungkin hanya sekedar seperempat jam, setengah jam kecapean yang semuanya yang semula telah menguasai diri kita. Kita yang penat luar biasa setelah misalnya bekerja dari pagi sampai siang, kita kemudian tidur sejenak. Maka kita akan mendapatkan kondisi yang fresh kembali. Ini adalah di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak bisa tidur laksana robot. Kayak apa keadaan kita? Yang kita diberikan kesempatan untuk tidur ini dan kalau tidak kita manfaatkan kita memforsir tubuh yang Allah berikan kepada kita yang memiliki keterbatasan maka dampak yang akan muncul tentunya secara langsung ataupun tidak langsung pelan ataupun lambat kita akan merusak tubuh-tubuh kita sendiri. Kenapa? Kata Rasulullah SAW bahwa tubuh kita memiliki hak atas diri kita, yaitu untuk diberikan asupan yang bergizi, di, diistirahatkan, dijaga kesehatannya dan seterusnya, berolahraga. Maka ini adalah hak-hak dari tubuh kita yang harus kita tunaikan. Maka orang yang tidak menunaikan apa yang menjadi haknya tentu dia akan mendapatkan berbagai macam kemelorotan. Mungkin hipertensi, mungkin stres berat, dan bahkan mungkin gila dan seterusnya. Banyak kejadian semacam itu ketika seorang tidak memperhatikan tubuhnya. Dan ini sekali lagi merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam surat Ar-Rum ayat ke-23. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah tidur-tidur kalian di malam hari dan juga di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah siang hari yang kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Kenapa? Karena malam itu gelap. Dan kegelapan ini secara langsung akan menutupi apa yang ada padanya. Maka laksana pakaian, ya seorang memakai pakaian maka akan menutupi apa yang ada di dalam pakaiannya. Oleh karenanya seorang yang berpakaian namun tidak menutupi apa yang ada di dalamnya, kata Rasulullah, dia hakikatnya tidaklah berpakaian. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berpakaian akan tapi hakikatnya adalah telanjang. Ya, hakikatnya adalah telanjang. Kenapa? Karena pakaian yang dia kenakan tidak menutupi apa yang ada di dalam pakaian tersebut. Mungkin karena tipisnya sehingga apa yang ada di dalam pakaian tersifatkan, tampak ataupun mungkin karena transparan. Oke, seluruh tubuh ditutup dengan kain. Namun kalau transparan ya sama saja. Atau mungkin karena ketatnya. Oke, sudah pakaiannya hitam, ya, menutup seluruh tubuh akan tapi ketat. Ya, ini pun juga mensifatkan menampakkan apa yang ada di dalam pakaian tersebut. Maka malam itu sebagai laksana pakaian bagi dunia ini. Dan ini akan bisa lebih kita rasakan lagi pada saat ya seseorang semisal naik pesawat. Ya, naik pesawat yang semula dirinya di atas bagian bumi yang kena sinar matahari, yang kena sinar matahari. Kelihatan terang. Namun tatkala dia terus berjalan kemudian sampai di bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari maka menjadi gelap tidak tampak. Ya laksana tadi pakaian yang menutup anggota tubuh kita. Jadi malam ini fungsinya hampir seperti pakaian karena apa? Karena menutupi apa yang ada di dalamnya sehingga Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnal laila libasa dan kami jadikan al-lail malam itu sebagai libas sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asha. Yang kalau pada malam hari keadaannya gelap maka kita otomatis akan bisa lebih mudah mengistirahatkan diri kita. keadaannya lebih sunyi, lebih tenang. Karena berbagai macam aktivitas banyak yang tidak aktif pada saat itu. Kita pun akan mudah untuk istirahat. Namun di sebagian malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan libas ini gunakanlah sebagiannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lelaki mulai seperti sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah kemudian istirahat di malam harinya Eh, bisa dia gunakan untuk kemudian bangun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dilakukan pada saat bumi dalam keadaan gelap seperti itu akan lebih tertutup dan akan lebih e, menjadikan pelakunya mendapatkan keikhlasan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan an-nahar ma'asha Menjadikan siang hari itu sebagai waktu untuk kita beraktivitas, mencari penghidupan. Ya, mencari penghidupan. Nah, ini sebetulnya satu di antara teori yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih seimbang, kehidupan yang lebih baik bagi kita semuanya memanfaatkan waktu siang untuk berkarya dan malam hari untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka satu di antara sebab kenapa sekarang banyak orang yang memiliki penyakit hipertensi dan yang semacamnya karena tidak memanfaatkan waktu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu malam ini justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya mereka gunakan waktu malam untuk beribadah yang lebih menjam, menjadikan dirinya ikhlas, malah mereka gunakan untuk berhingar-bingar menghabiskan waktu malamnya untuk berkarya dalam tanda petik ada yang karyanya karya yang naudzubillah haram. Ya, seperti klub-klub malam, ya namanya saja klub malam. Ya, karaoke dan yang semacamnya. Crazy house dan yang semacamnya ini biasanya di malam hari. Mereka tidak gunakan malam hari untuk istirahat, bahkan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang sangat tercela semacam itu. Dan yang lebih kita sesalkan lagi, kenyataannya di lingkungan kita, negara Indonesia, sangat-sangat banyak sarana-sarana yang digunakan untuk merusak manusia baik fisik ataupun juga mentalnya. Wa banaina fawqakum sab'an sidada dan kami jadikan di atas, di atas kalian ya sab'an tujuh syidada yang sangat kuat. Itu maksudnya adalah tujuh langit. Ya, tujuh langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas kita. Dan sangat kuat dan bukti kekuatannya adalah kita tidak tahu berapa lama sudah langit itu ada di atas kita. Dan kita belum pernah pergi kemanapun menjumpai adanya tiang yang digunakan untuk menyangga langit tersebut. Namun sampai sekarang juga kita belum pernah dengar bahwa ada langit yang runtuh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah jadikan di atas sekalian ya tujuh langit yang sangat-sangat kuat Padahal langit itu begitu luasnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-47. Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Dan langit-langit yang telah kami bangun, yang telah kami buat dengan kekuatan kami, dengan kekuasaan kami dan sungguh kami menjadikan luas langit tersebut. Waja'alna sirajan wahaja dan kami jadikan dan kami jadikan sirat cahaya dan wahaj yaitu sinar maka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan kasih sayangnya, kemuliaannya kepada manusia, Allah melengkapi alam ini dengan satu benda yang namanya matahari. Di mana matahari ini memberikan sinar sehingga teranglah apa yang terkena sinarnya tersebut. Dan sinar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sumber matahari ini luar biasa jauh lebih terang ketimbang sinar-sinar yang diciptakan oleh manusia dengan tenaga ataupun energi-energi yang dibuat ya, entah dengan menggunakan eh, apa PLTA, PLTU, PLTN dan seterusnya jauh lebih hebat dan tidak bisa kita bayangkan seandainya sinar yang Allah berikan ini harus kita ganti dengan rupiah ataupun dengan dolar berapa yang harus kita bayar Sementara kalau kita mendengarkan e, pemaparan dari pegawai PLN dalam setiap bulan yaitu listrik yang dikeluarkan untuk kehidupan manusia itu sekian ribu megawatt misalnya dalam setiap bulannya. Padahal dampak yang kita dapatkan tidaklah sebesar dari matahari. Maka betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan matahari ini wahaj. Bukan semata-mata eh, apa? Bukan semata-mata cahaya, apa ya? Bukan semata-mata cahaya akan tapi sinar. Di mana sinar ini cahaya plus panas. Ya. Panas. Maka Allah katakan wahaj, Sehingga dengan panasnya sinar matahari kita semuanya bisa mendapatkan faedah yang teramat sangat banyak. Ya, mendapatkan faedah yang teramat sangat banyak. Tetumbuhan yang setelah dirinya mendapatkan siraman air kemudian mendapatkan sinar matahari sehingga dengan sinar matahari ini banyak sekali ya tetumbuhan yang kemudian tumbuh di sana bebuahan yang semula tidak masak-masak ketika terkena sinar matahari setelah melewati proses sekian lama menjadi masa bisa dijadikan sebagai energi listrik dan seterusnya. Ala kulli hal banyak sekali. Ya, sinar matahari itu manfaatnya bagi kita semuanya. Maka ini merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dan e, sinar yang panas yang membakar ini yang keluar dari matahari ini sebagiannya dibarengi dengan uh, uap dari neraka jahanam. Sudah ada sinar panas sinar matahari dari langit dan kemudian pada saat-saat tertentu dibarengi dengan uh, tiupan dari neraka jahanam ataupun uap neraka jahanam sebagaimana sabda Rasulullah SAW idza harru fabridu bis salati fa inna fihi jahannam apabila panas itu ya, sangat ya, apabila siang itu sangat panas maka tunggulah sejenak agar ya agar ketika Anda melakukan sholat itu setelah agak dingin ya berdinginlah sejenak menunggu, uh, eh, tunggulah sejenak agar udara lebih dingin untuk menjalankan sholat. Kenapa? Karena sungguhnya panas yang sangat yang luar biasa itu di antara bentuk ya uh, uap dari neraka jahanam. Dan suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ishtakan naru ilallahi faqalat." Satu ketika neraka jahanam itu berkeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Rabbku, akala ba'di ba' dan sungguhnya sebagian kami memakan sebagian yang lainnya. Fa'adin eh, fa'udina laha binafsaini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada neraka itu untuk menghembuskan ya dua hembusan. Ya untuk menghembuskan dua hembusan supaya apa tidak saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Nafsun fis syita'i wa nafsun fis saifi. Satu hembusan berupa udara yang sangat dingin dan satu hembusan berupa udara yang sangat-sangat panas. Maka faashadu matajidu matajiduna minal bardi min zamhariri jahannama. Dan apa yang kalian dapatkan berupa kedinginan yang luar biasa itu merupakan dampak dari zamharir yang ada di neraka jahannam. Wa asyadu ma yakunu minal khari min fihi jahannam dan hembusan panas yang luar biasa itu merupakan tiupan dari neraka jahannam. Ya kedua-duanya dari neraka jahannam. Dan keduanya diizinkan untuk meniupkan baik yang dingin ataupun yang panas supaya tidak saling memakan satu dengan yang lainnya itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kemudian kami turunkan dari mu'sirat, dari as-sahab, dari mendung itu berupa sajjaja, hujan yang sangat-sangat lebat. Maka kenapa dikatakan mu'sirat? Karena seakan-akan hujan yang jatuh ke muka bumi apalagi pas sangat lebatnya luar biasa, itu seperti kalau kita memeras pakaian. Kita memeras pakaian dan kemudian pakaian yang basah tentunya kita peras dan kemudian mengeluarkan air yang sangat banyak. Seperti itu gambarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan itu dari mendung yang Allah Subhanahu wa taala tekan dan kemudian mengeluarkan air hujan yang sangat-sangat lebat. Nino bihi wa nabata. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam biji-bijian dan tetumbuhan. Maka setelah kita ya mengalami musim kemarau seperti sekarang ini misalnya. Ya, yang seakan-akan ketika kita melihat di bumi-bumi yang betul-betul sudah kering kerontang, kayaknya sudah tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada lagi tetumbuhan bebijian yang ada di dalam tanah yang akan hidup kembali. Namun betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala ketika air hujan itu turun sekali saja turun, maka mulai tampaklah bibijian itu merekah dan kemudian memunculkan tetumbuhannya. Allah Akbar. Ini merupakan karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semula telah kita sangka tidak ada lagi kehidupan di bawah tanah yang sudah sebegitu keringnya. wajanatin al alfafa dan juga kami tumbuhkan kebun-kebun yang sangat-sangat lebat. Fa minas sama'i ma'an fa wa ma lahu bikhazinin. Dan kemudian kami turunkan dari langit itu berupa hujan dan kami berikan minum kepada kalian dari air hujan tersebut dan apakah kalian menyangka bahasanya yang menyimpan air hujan itu adalah kalian? Jawabnya tidak, yang menyimpan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagiannya Allah Subhanahu wa taala langsung simpan di dalam bumi sebagaimana yang Allah eh, yang Allah firmankan fasalakahu yanabi'a fil ardi ya surat az-zumar ayat ke-21 maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari air hujan tersebut Allah simpan sebagai mata air mata air yang ada di dalam bumi ya Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya, sampai di sini namun sebelum kita akhiri kita baca sekali lagi ya ayat 1 sampai 16. Saya berharap mudah-mudahan eh, para akhwat semuanya yang belum menghafalnya mampu untuk menghafalkannya, memahami maknanya, menjadikan pengingat bagi kita, pelajaran yang agung bagi kita dan akan lebih berkesan dan bisa kita uh, amalkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya seluruh kesalahan karena kebodohan saya pribadi dan dari syaitan dan seluruh kebenaran datangnya dari Rabb kalian dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ustadz bagaimana hukum jika memiliki barang yang terdapat gambar menyerupai manusia apakah jika mata gambar manusia ditutup tidak menjadi masalah Lebih bagus lagi yang ditutup bukan hanya matanya ya ada mata ada hidung ada mulutnya sehingga di situ tidak lagi tampak sebagai wajah. Karena sebagian sabda Rasulullah SAW mengatakan as-suratu al-wajhu yang disebut dengan surah gambar itu adalah wajah. Sehingga ketika wajah itu sudah tidak lagi berwujud wajah, maka uh, eh, insyaallah taala dia lebih selamat untuk kita gunakan. Wallahu taala alam. Terdengar adzan bagaimanakah sikap atau uh, adab kita? Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apabila kalian mendengarkan suara muadzin maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Ya, maka ini disunahkan bagi kita untuk menjawab panggilan muadzin tersebut. Dan kata Rasulullah SAW di dalam sebagian riwayatnya Barang siapa yang mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin dan kemudian dia berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah Wassalatil salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan mahmudanil ladhi wa'addah ya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah Barang siapa yang dia telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dan kemudian dia menutup dengan doa yang tadi telah kita bacakan yaitu wahai Rabb pemilik panggilan ini dan e, pemilik salat yang ditegakkan berikanlah kepada Rasulullah SAW Muhammad wasilah wal fadilah dan Eh, tempatkanlah beliau pada tempat yang engkau utamakan, yang terpuji. Dan kemudian Rasulullah pun mengatakan barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka halat lahu syafaati yaumul qiyamah. Halalah bagi dirinya syafaatku di yaumul qiyamah nanti yaitu syafaatul uzma wallahu taala alam. Bagaimana tata cara berdoa dalam sujud salat apakah dilafatkan dengan E, suara atau hanya dalam hati. Jika ada perbedaan tata cara dari berbagai pendapat e, pendapat manakah yang paling kuat? Bahwa segala sesuatu yang dikatakan di dalam sholat dibaca, ya dibaca itu dilafatkan. Nah, di sana ada perbedaan antara sir dan jahar. Nah, maka yang jahar itu diperdengarkan kepada orang lain dan yang dibaca sir itu hanya diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Maka yang dimaksud dengan berdoa di dalam sholat maka tetap dilafatkan, ya, dilafatkan tidak dibatin, tidak dibatin. Ya, kalau kemudian antuna sholat dan hanya dibatin semuanya al-fatihah dibatin, kemudian bacaan ketika rukuk dibatin, ketika sujud dibatin maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena harus dilafatkan. Jadi makna dibaca dengan sir itu tetap dilafatkan akan tapi untuk dirinya sendiri. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah bila kita tidak mengetahui arti seluruh bacaan solat, apakah solat kita masih bisa dikatakan khusyuk? Uh, khusyuk itu faktornya macam-macam. Di antaranya ketika seseorang mengetahui setiap bacaan yang dia baca di dalam solatnya. Dan ini memang satu di antara faktor yang sangat dominan yang akan bisa menjadikan sebab seseorang itu khusyuk di dalam sholatnya. Namun di sana ada faktor yang lain yang menjadikan kita khusyuk seperti kita tidak tahu bacaan yang kita baca namun kita misalnya bermakmum kepada orang yang bacaannya Masya Allah. Kita makmum di satu jamaah yang sholatnya tenang itu pun bisa mengantarkan kepada kita kekhusuan. Dan juga di antara faktor khusus kita berusaha meskipun kita tidak memahami apa yang kita baca, kita berusaha untuk menjaga konsentrasi kita seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan definisi ihsan sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Namun karena kamu pasti tidak bisa melihat Allah di dunia ini, yakinlah bahasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengawasi dan melihatmu. Wallahu taala alam. Pertanyaan menyimpang Ada hadis yang menyuruh kita untuk memotong kuku tangan-tangan, kaki-kaki Tangan eh, tangan dan kaki kurang dari 40 hari karena akan mendapat laknat Allah bila tidak dipotong. Yang dimaksud dengan memotong itu apa? Sampai pangkal tumbuhnya kuku bila kita pelihara dan hanya memotong sedikit bagaimana hukumnya? Wallahu taala alam. Ya kita memahami bahasanya yang, yang namanya memotong kuku itu ya sampai bersih ya sampai bersih. Kalaupun kita hendak menyisakan, wallahu taalaam, sisakanlah ya apa yang kita anggap sebagai sisa yang akan bermanfaat untuk kita. Ya, sisa yang bermanfaat tidak sampai kemudian kita memperpanjang kuku kita bahkan ada yang sampai mengukur 25 cm dan seterusnya tidak. Ya, jelas bahwa ketika kita memotong kuku sampai pangkal itu akan kita dapatkan keadaan jari yang lebih bersih. Dan oleh karenanya satu di antara faedah kenapa kita diperintahkan untuk makan dengan e, dengan tangan kita yaitu manakala tangan kita itu senantiasa kita potong kukunya kan bersih. Ya, kuku kita potong tangan kita akan lebih bersih, jadi kita akan lebih bersih dan kita diperintahkan untuk menjilat tangan-tangan yang kita gunakan untuk makan tersebut. Allah taala alam. Sebenarnya untuk seukuran mahasiswa idealnya tidur berapa lama jika disesuaikan dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Ya kalau disesuaikan dengan idealnya Rasulullah ini eh, Rasulullah itu tidur dari awal malam biasanya beliau tidur pada sholat isya sampai tengah malam. Kemudian tengah malam beliau sholat sampai sepertiga malam yang terakhir. Jadi kurang lebih beliau itu tidurnya dua per tiga malam. Ya. Akan tapi untuk sepertiga malam yang terakhir beliau tidurnya sebagaimana disampaikan di beberapa hadis tidur bukan yang tidur yang terlelap ya beliau hanya ber, eh, tidur bertekan pada tangan kanan beliau untuk menunggu waktu subuh dan ini merupakan satu di antara teknik sholat yang sholat malam yang bagus itu seorang tidur di awal malam kemudian ketika pertengahan malam ataupun sesuai dengan kemampuan yang dia miliki kemudian dia sholat malam dan kemudian tidur di akhir malam di sepertiga malam yang terakhir ini insya Allah taala pagi hari dia bangun e, untuk subuh dalam keadaan segar dan beraktivitas pada subuh pun dalam keadaan segar tidak terlalu ngantuk Allah taala jadi untuk uh, antuna itu bisa menyelesaikan sendiri ya, menyelesaikan sendiri bahkan malam hari misalnya bangun tidak digunakan seluruhnya untuk uh, sholat malam bisa digunakan juga untuk belajar. Apakah bangkai semut itu najis? Saya menjumpai kawan yang menjadi obsesif kompulsif karena semut sehingga mengulang-ulang wudhu ketika tahu ada semut yang tidak sengaja ia injak E, bangkainya ia duduki bagaimana ia stat. Ini orang yang takalluf. Allah taala semut tidak najis karena semut tidak memiliki eh, apa namanya urat leher yang menjadi sarana untuk berjalannya darah dari badan ke kepala. Dan ini binatang yang sangat kecil yang dimaafkan di dalam syarat Islam Allah taala Insya Allah taala tidak najis. Jadi orang yang takaluf orang yang memberat-beratkan diri. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana tanda-tanda atau indikasi seseorang terkena jin Mengapa orang yang hafal Al-Quran 30 juz pun dapat dimasuki oleh jin Apa sebabnya, apa tujuan dan hikmah eh, Dan dari seseorang yang dimasuki jin Ini pertanyaannya banyak sekali ya yang pertama bagaimana tanda-tanda atau indikasi seorang yang terkena jin Ini disampaikan oleh pakar eh, rukyah di Indonesia yaitu Ustadz Asmuji seingat saya dalam makalah yang beliau tulis Di antara tanda-tanda seorang yang terkena jin itu Seseorang yang semula rajin beribadah Dia malas beribadah Kemudian ketika dirinya mimpi itu mimpinya biasanya mimpi yang serem-serem Seperti mimpi tidur di kuburan ataupun e, mimpi berduaan dengan makhluk yang aneh misalnya semacamnya. Pokoknya mimpi-mimpi yang mengerikan. Dan kemudian di antara e, tanda yang lain biasanya mata yang dimiliki oleh orang yang terkena jin ini pandangannya berbeda kalau dibanding dengan sebelum terkena jin. Ya, kalau dibanding dengan sebelum terkena jin ini ada, perbedaan dan ini memang membutuhkan kejelian e, dan ini kata beliau sangat berbeda kondisinya orang yang terkena jin dan orang yang tidak terkena jin. Wallahu taala ini yang pertama. Mengapa orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz pun dapat dimasuki oleh jin? Ya, mengapa ini kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun ada yang terkena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengenai faedahnya, ya, faedahnya tentunya banyak. Boleh jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba tadi agar tetap istiqomah ya, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bisa merukyah dengan cara-cara ruqyah yang syar'i sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Rasulullah saja yang ya siapa yang ragu kalau Rasulullah itu hafal Al-Qur'an 30 juz. Dia terkena jin, dia sihir, tersihir oleh orang Yahudi yang tentunya sihir itu adalah dengan cara memasukkan jin. Rasulullah saja terkena sihir, apalagi cuman kita. Ya maka faedahnya diantaranya agar seorang itu semakin bertopang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merukyah dengan rukyah-rukyah yang syar'i eh, dan kemudian untuk juga meyakini tentang adanya makhluk yang namanya jin tersebut. Karena sebagian orang tuh mengatakan oh jin itu tidak ada kok. Yang ada cuman apa namanya semacam dorongan-dorongan untuk melakukan satu yang tidak baik itu namanya jin. Itu tidaklah demikian. Jin jelas ada ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Jin dan surat al qaf ayat ke-29 sampai ke-31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Allah menjadikan malam sebagai pakaian untuk beristirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Bagaimana hukumnya dengan orang yang masih berikh, eh, beraktivitas duniawi untuk jual beli di malam hari, Ustaz? Padahal yang Rasul contohkan adalah untuk menyegerakan tidur setelah isya dan bangun di sepertiga atau di setengah malamnya. Hukumnya boleh. Ya hukumnya boleh. Cuman kita berbicara masalah kalau mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama, tentunya kita akan mengatakan yang lebih utama adalah kita memanfaatkan waktu siang untuk untuk ber Eh, untuk beraktivitas menjadi penghidupan dan malam hari ya kita gunakan untuk istirahat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan memanfaatkan waktu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan pekerjaan yang mengharuskan bekerja di malam hari eh, penjaga malam, perawat, eh, dokter dan lain-lain apakah sebaiknya dihindari? Ya, saya katakan tadi boleh. Ya, boleh. Kalaupun seorang dia harus bekerja di malam hari maka dia ya harus kemudian menggantikan e, waktu malamnya di siang hari untuk kemudian beristirahat. Tapi seandainya bisa memilih ya saya pengennya siang terus ya itu tentunya lebih baik. Wallahu taala alam demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.